Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. Na barakallahu fikum. Bacaan terhadap kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaihi. Sekarang kita masuki kaidah yang baru, yang mana kaidah ini pernah kita baca pada pembahasan kaidah fikihnya yang telah lalu. Yaitu kalau seandainya terkumpul dua ibadah atau lebih, jenisnya satu, hukumnya juga satu, maka cukup dilakukan dengan satu pekerjaan. Paham ya? Nah, sama-sama sholat sunnah. Tapi ada empat sholat sunnah bisa dilakukan dalam satu waktu. Maka nah, lakukan. Empat niatan dengan satu perbuatan selama hukumnya sama sah-sah saja atau boleh-boleh saja. apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. apa maksudnya? Ya, nah, jadi kalau terkumpul dua ibadah yang jenisnya satu diperbolehkan untuk saling memasukkan perbuatan tersebut pada keduanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah antum kerjakan dalam satu perbuatan walaupun dua jenis dengan dua niatan tidak masalah selama hukumnya sama. Selama hukumnya apa? Sama. Kita lihat. Qala al-muallifu asbahullah idza sama'at ibadatan min jinsin wahidin tadakhalat af'aluhuma waqtufiya anhuma bi fi'lin wahid idza kana al-maqsudu wahidan masyaallah. Artinya apabila dua ibadah itu terkumpul. Nah, berkumpul atau terkumpul yang mana dua ibadah tersebut dari satu jenis. Eh, dari satu jenis. Tadakhalat af'aluhuma. Yang mana saling memasuki perbuatan tersebut antara keduanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya taruhlah antum mau sholat dua rakaat sebelum subuh. Ada juga istilah sholat dua rakaat setelah wudhu. Ada juga istilah salat tahiyatul masjid, ya enggak? Sama-sama jumlahnya berapa rakaat? Dua rakaat. Salat sunnah wudu, salat wudu ada salat sunnah dua rakaat. Salat dua rakaat sebelum subuh dua rakaat juga. Dua rakaat tahiyat masjid berapa rakaat? Dua rakaat. Berarti berapa ibadah itu? Tiga. Tiga ibadah antum lakukan dalam satu perbuatan karena hukumnya sama-sama sama sunnahnya boleh. Jadi antum salat dua rakaat Allahu Akbar sudah dapat dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat tahiyatul masjid, dua rakaat salat sunnah wudu. Nah, belum. Kalau antum melakukannya setelah wudu. Paham maksudnya? Jadi tiga amalan kalau hukumnya sama boleh dilakukan dengan satu pekerjaan. Paham belum? Paham soalnya ya? Nah, salat dua rakaat sebelum subuh sunnah enggak hukumnya? Sunnah. Dua rakaat tahiyat masjid bagaimana? Nah, menurut pendapat yang Nah, barangkali fikum, sebagian pendapat sunnah juga. Dua rakaat setelah wudu, ada salat sunnah sunnah wudu, dua rakaat juga. Berarti berapa amalan? Tiga amalan yang hukumnya sama-sama sunnahnya. Antum kerjakan dalam satu amalan, Allahu akbar, dua rakaat itu sudah dapat tiga-tiganya. Tergantung apa? Innamal a'malu binniyat. Paham belum? Jadi tiga amalan tadi antum niatkan dengan satu amalan itu loh. Itu boleh. Mohon insyaallah ya. Nah, kata beliau, wa uktufiya anhuma dan dicukupkan dari keduanya bi fi'lin wahid dengan mengerjakan satu pekerjaan. Idza kana al-maqsudu wahidan kalau tujuannya itu satu. Yaitu apa? Tujuannya satu, yaitu sama-sama hukumnya sunnah tadi itu. Mohon insyaallah. Kalau sunnah dan wajib berarti sudah beda hukumnya. Kalau sunnah dengan wajib berarti sudah beda hukumnya. Nah, barakallahu fiikum. Lain lagi kalau sudah beda hukumnya. Contohnya Salat dua rakaat enam sebelum subuh dengan salat dua rakaat subuh. Sama-sama berapa rakaat? Dua rakaat, tapi hukumnya beda. Kenapa beda? Salat dua rakaat sebelum subuh sunnah. enam salat kemudian salat subuh hukumnya apa? Wajib. Di situ boleh nggak gabungkan, wah langsung gabung aja lah langsung sholat aja sholat subuh tak niatkan sekaligus sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh nggak bisa kenapa nggak bisa karena beda hukumnya Dua rakaat sebelum subuh sunnah hukumnya ya enggak? Dua rakaat subuh hukumnya apa? Wajib. Antum gabung dalam satu amalan enggak boleh. Jadi mau enggak mau antum harus menyendirikan dua rakaat sebelum subuh sendiri, dua rakaat subuh sendiri karena beda hukumnya. Paham belum ini? Paham insyaallah ya? Naam. Ayo. Kita lihat-lihat lagi. Kalau yang pertama tadi itu, ini tak jelaskan sampai antum benar-benar paham. Kalau belum paham enggak dilanjutkan. Antum paham belum antum? Kalau amalan ibadahnya banyak, amalan ibadahnya banyak, hukumnya sama semua sunnah, sunnah, sunnah, tiga amalan sunnah. Dua rakaat sebelum subuh sunnah, dua rakaat setelah wudhu sunnah, dua rakaat tahiyat masjid juga sebagian ulama mengatakan sunnah. Nah, itu antum gabungkan dalam satu kegiatan satu amalan yaitu salat dua rakaat sebelum subuh. Allahu akbar. Antum ketika sholat dua rakaat tersebut antum niatkan untuk tahiyatul masjid, niatkan untuk sholat dua rakaat sebelum subuh, niatkan untuk sholat dua rakaat setelah wudhu. Dapat pahala berapa? Tiga amalan. Paham soalnya ya? Karena apa? Karena hukum-hukumnya sama. Nah barakallahu fiikum itu sunnah. Mohon soalnya ya? Ayo am. Kita lihat. Kala. Al-Syeikh As-Sa'di rahmatullah alaih. Nah barakallahu fiikum. Apa? Wahada min nikmatillahi wa taysirihi. Ini merupakan bentuk nikmat dari Allah dan kemudahannya. Anal amalan wahida Bahasanya amalan yang satu, enam amalan yang satu, eh, enam yakum maqamal a'malin. Nah, dia menempati tempatnya amalan-amalan yang banyak. Bayangkan, amalan yang banyak. Seharusnya antum melakukan berapa sholat tadi? Enam rakaat kan tuh. Dua rakaat subuh, eh dua rakaat sebelum subuh dua. Dua rakaat setelah wudu? Dua. Dua rakaat tahiyatul masjid? Dua. Berarti total enam, enam rakaat ya enggak? Antum seharusnya sholat enam rakaat. Tapi enam rakaat ini ternyata bisa antum lakukan dalam dua rakaat itu loh. Karena hukumnya sama sama-sama sunnahnya. Ada gambaran? Masuk? Paham? Ya, kita lihat. Faman dakhala al-masjid waqta hudurir ratibah fa shalla rak'atain. Maka barang siapa yang masuk masjid di waktu sudah hadirnya telah datang Ratibah, ratibah itu maksudnya adalah apa? Adalah salat qabliyah. Nah, fa shalla Maka hendaknya salat dua rakaat, salat dua rakaat. Yang bihima ar-ratibah wa tahiyatul masjid, masyaallah. Dia meniatkan salat qabliyah dan salat tahiyatul masjid. Berapa amalan? Dua amalan. Barakallahu fikum, dua amalan. Ya, Nah, dua amalan. Jadi dua amalan antum lakukan dalam satu amalan. Enggak masalah karena hukumnya sama-sama sunnah. Naam. Perhatikan baik-baik. Naam. Hasalalahu fadluhuma, maka dia akan mendapatkan keutamaan dua ibadah tadi itu. Keutamaan dua rakaat. Naam, sebelum subuh juga dapat, keutamaan dua rakaat tahiyatul masjid juga dapat. Paham belum ini? Intinya yang antum serap, yang antum pahami itu amalan-amalan yang banyak tadi itu, nah barakallahu fikum, hukumnya sama atau tidak? Hukumnya sama atau tidak? Nah, kalau hukumnya sama berarti bisa dilakukan dalam satu amalan. Tapi kalau hukumnya beda harus pisah-pisah. Mengamalkannya harus pisah-pisah. Salat sunnah dua rakaat sebelum subuh sendiri, salat dua rakaat subuh sendiri karena hukumnya beda. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa kadzalika law istama'at ma'ahuma aw ma'ahadihima sunnatul wudu' aw salatul istikharah aw ghairuha. Seperti itu pula kalau terkumpul nah bersama dua amalan tadi itu, apa dua amalan tadi? Tahiyat masjid dengan salat dua rakaat sebelum subuh taruhlah dengan dua amalan lagi yaitu sunnatul wudu Salat sunat dua rakaat setelah wudu dan salat istikharah. Dan salat apa? Istikharah. Berarti berapa amalan? Nah, barakallahu fikum kata beliau sini, au ghairiha min dawatil asbab atau salat-salat yang lain yang memiliki sebab. Berarti amalannya banyak enggak ini amalannya? Antum perhatikan baik-baik. Salat dua rakaat setelah wudu, salat dua rakaat tahiyat masjid, salat dua rakaat sebelum subuh, salat dua rakaat istikharah. Berarti berapa amalan? Empat amalan. Empat amalan ini hukumnya sunnah semua ya. Sunnah hukumnya. Nah, terus bagaimana seperti itu? Ya sama. Antum melakukan cukup dua rakaat. Yang membedakan adalah niat antum tadi itu. Jadi niatnya digabungkan satu bisa mendapatkan semuanya. Alhamdulillah ya. Naam. Kita lihat lagi. Nomor satu itu Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Hadhihi qa'idatun muhimmatun." Ini adalah kaidah yang penting. Nah, kaidah yang penting. Wahya tadakhulul ibadat yaitu saling masuknya ibadah-ibadah. Saling masuknya itu ibadah yang banyak dikerjakan dalam satu gitu loh. Satu nah ritual atau satu aktivitas gitu ya. Nah, lakin bisyurut, tapi dengan syarat. Perhatikan syaratnya ini. Pertama, Idza kana al-maqsudu bi hadhihi ibadati wahidan yang penting. Kalau tujuan dan maksud serta hukum ibadah-ibadah ini satu. Belum? Kita lihat. Nah, apabila tujuan ibadah-ibadahnya satu, bahwa an ya'tiya bi hadhihi ibadah bi qat'in nadar an kauniha mustaqillatan aw ibadatan ukhra. Maksudnya orang itu mendatangkan dengan ibadah ini tanpa melihat bikotin nador tanpa melihat keadaan ibadah tersebut atau, atau keadaan ibadah tersebut sendirian atau ibadah yang lain atau untuk ibadah yang lain nggak usah lihat ke situ tujuannya satu yaitu mendatangkan ibadah pengennya antum anak juga pengen sholat dua rakaat setelah wudhu anak juga pengen sholat dua rakaat setelah ya, sholat dua rakaat atau sebelum sholat subuh anak juga ingin sholat dua rakaat istikharah anak juga ingin sholat dua rakaat Nah barakallahu fiqh tahiyat masjid. Semuanya pengen, pengen dilakukan. Apakah perlu atau melakukan 8 rokaat 2 2 2 atau cukup 2 rokaat saja? Cukup 2 rokaat saja. Nah barakallahu fikum dengan niatan yang berbeda-beda tadi itu. Mohon nah, salah ya. Nah, kita lihat sini. Yang nomor dua, antakuna min jinsin wahid, jenisnya satu. Jenisnya satu sama-sama sholat sunnah. Sama-sama sholat apa? Sunnah. Jenisnya satu, tujuannya juga satu. Yang ketiga, Allah ta Allah takuna ihdahuma tabi'atul ukhra. Allah takuna ihdahuma tabi'atan lil ukhra. Hendaknya salah satu dua ibadah tersebut bukan ibadah yang mengikuti ibadah yang lain. Bukan ibadah yang mengikuti ibadah yang lain. Pahami baik-baik. Hendaknya salah satu dua ibadah tersebut bukan ibadah yang mengikuti ibadah yang lain. Contohnya, dua rakaat sebelum subuh itu kan mengikuti salat subuh, ya enggak? Itu enggak boleh aku gabungkan. Wah, ana mau tak gabungkanlah sekaligus salat subuh plus dua rakaat sebelum subuh. Bisa enggak? Enggak bisa. Karena salat rotibah dua rakaat sebelum subuh itu sendiri. Salat subuh sendiri. Mau enggak mau antum pisahkan, enggak boleh digabungkan. Nah, paham ya? Mau enggak mau antum pisahkan enggak boleh digabungkan. Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Jadi mau nggak mau harus dipisahkan karena apa? Karena ibadah dua rakaat. Nah sebelum subuh tersebut mengikuti surat subuh, ya nggak? Nggak bisa apa? Nggak bisa digabungkan, harus terpisahkan, harus terpisahkan. Nah, kita lihat. Fa in kanat tabi'atan ukhra, kalau seandainya ibadah tersebut adalah mengikuti ibadah yang lain, fa innaha la anha. Maka dia melakukan ibadah tadi enggak dianggap sah antum pengennya biar dapat dua rakaat sebelum subuh plus dua rakaat subuh misalkan. Antum cuma dua rakaat sah nggak? Enggak sah. Kenapa nggak sah? Karena beda hukumnya. Salat subuh wajib, salat dua rakaat sebelum subuh sunnah. Oleh karena itu mau nggak mau harus dipisahkan. Dua rakaat sebelum subuh sendiri, dua rakaat subuh juga sendiri. Paham maksudnya ya? Seperti itu, na'am. Ikhwan fiddin azzani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Saya perhatikan baik-baik. Naam. Kata beliau, kasunatil fajri misalan ma'a salatil fajr. Seperti salat sunnah sebelum subuh bersama salat subuh. Nah, beda hukumnya. Nah, salat sunnah sebelum subuh sunnah, salat subuh wajib. Fala tuzzi salatul fajri ma'an sunatil fajri. Maka enggak sah atau enggak cukup salat subuh itu nah sekaligus mewakili salat sunnah sebelum subuh, enggak cukup. Mau enggak mau dipisahkan. Paham belum? Pertama karena hukumnya beda. Kedua jenisnya beda kan? Ini salat subuh, ini salat dua rakaat sebelum subuh. Paham maksudnya ya? Jadi kalau nam seperti itu keadaannya, nam harus perhatikan baik-baik. Lianna sunnah tabi'atun karena salat sunnahnya tabi'ah. Tabi'ah itu apa sih? Mengikuti. Kan sholat dua rakaat sebelum subuh itu mengikuti subuhnya. Nah, barakallahu fikum sehingga nggak bisa digabungkan, harus dipisahkan. Sholat subuh sendiri dan barakallahu fikum sholat enam sunnah eh, sebelum subuh sendiri, sholat subuh sendiri harus dipisahkan. Ayo naam. Perhatikan baik-baik yang anu punya kegiatan ditulis semua itu jangan ngalamun. Ngalamun Hasan Husain agak ke sana. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wa dzakara asy-syekh rahimahullah taala amsilatan 'ala dzalik. Asy-syekh siapa syekh di sini? Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih menyebutkan contoh-contoh mengenai hal tersebut. Insanun dakhalal masjid. Ada orang masuk masjid ba'da adzan dzuhri. Masuk masjid setelah adzan zuhur. Wa kana qad tawaddaa qariban, padahal dia setelah apa? Padahal sebelumnya sudah wudu. Paham belum? Maksudnya ada orang masuk ke masjid setelah adzan zuhur. Dia barusan saja wudu. Walam yusalli ratibatat dzuhri. Dia belum salat sunnah sebelum zuhur. Paham belum? Ada orang masuk setelah adzan zuhur, dia juga barusan wudu. Eh? Barusan saja dia wudu. Kemudian apa? Kemudian dia juga belum salat sunnah sebelum zuhur. Kita lihat fahuwa 'alal hal masyru'un lahu sunnatul wudu' wa tahiyatul masjid wa ratibatul dhuhr. Maka orang tersebut dalam keadaan seperti itu disyariatkan untuk apa salat sunnah setelah wudhu dan salat tahiyatul masjid dan salat sunnah sebelum zuhur. Berapa amalan berarti? Tiga amalan. Tiga amalan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Perhatian baik-baik. Ya. Tiga amalan tersebut fatuzzi rak'atain 'anil jami'. Allah. Kemudian ini. Maka dianggap sah melakukan tiga ibadah tadi itu hanya melaksanakan dua rakaat saja. Nah, dua rakaat saja sudah dianggap sah. Kenapa? Karena hukumnya sama. Paham belum ini? Paham? Hukumnya sama-sama sama sunnah. Sehingga enggak perlu antum seharusnya berapa rakaat kalau sendiri-sendiri? 6 rakaatnya enggak? Dua rakaat setelah wudu dua rakaat tahiyat masjid, dua rakaat sebelum duhur misalkan. Harusnya enam kan? Tapi cukup antum lakukan cuma dua rakaat saja. Apa maksudnya? Naam. Kita lihat di sini barakallahu fiikum. Li'anna al-maqsuda wahid karena tujuannya satu. bahwa an ya'tiya bi raka'atain ba'da wudu Ini tujuannya, yaitu mendatangkan salat dua rakaat setelah wudu. Wa bi raka'atain 'inda dukhul masjid dan dua rakaat ketika masuk masjid wa an ya'tiya bi dan intinya juga sama yaitu nah orang tersebut mendatangkan salat sunnah sebelum zuhur waqad hasala kullu hadza dan sungguh semua ini sudah terjadi sudah dilakukan sudah terjadi paham maksudnya ya nah barakallahu fikum seperti itu kata beliau di sini wahuna nakul. di sini kita katakan imma an yanwiya hadil ibadat jami'an ini penting nih Ima orang tersebut meniatkan semua ibadah itu niatkan semuanya fayahsul lahu sawabul jami' maka dia akan dapatkan apa sawabul jami' pahala semuanya jadi antum ketika sholat dua rakaat itu jangan niatkan cuma satu sholat saja antum niatkan sholat apa tiga sholat tadi itu tahiyat masjid dua rakaat sebelum subuh atau dua rakaat setelah wudhu. Berarti tiga-tiganya dapat itu loh. Niatnya itu niat-niat. Gak perlu anda cukup Cukup niatkan dalam apa? Hati. Innamal akmalu bin niat. An niyatu mahalluha fil qalb. Wa dzikru mahalluhu fil lisan. Itu kaidahnya jangan sampai terlupakan. Kata beliau di sini. Wa imma an yanwiya wahidatan minha. Atau dia hanya meniatkan salah satu di antara tiga ibadah tadi itu. Fahuna yungdar. Maka di sini dilihat lagi. Inna waratibata ajza ajza'at an tahiyatul masjid wa an sunnatul wudhu, masyaallah. Jika dia meniatkan salat ratibah, meniatkan salat sebelum zuhur tadi itu, ajza'at an tahiyatul masjid wa an sunnatul wudhu. Nah, maka dianggap sah dia dari salat tahiyatul masjid dan juga salat apa? Na barakallahu fikum. nah dan juga Salat sunnah setelah wudu. Paham maksudnya ya? Wa inna ma sunnatul wudu fa innaha tujzi an sunnatul wudu wa anta masjid. Kalau dia meniatkan salat sunnah setelah wudu, maka apa? Maka dia juga dianggap sah telah melaksanakan salat sunnah setelah wudu dan juga salat sunnah tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid dilaksanakan setelah wudu atau sebelum wudu? Setelah wudu dapat dua-duanya. Kamu belum? Ya, nah. Jelas jelas suaranya? Jelas? Lihat sini. Li'annahu hasal al-maqsud bidzalik karena sudah dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya. Nah, dua rakaat sudah dia laksanakan gitu ya. Naam. Lakinnaha la tuzdi' anir ratibah, tapi dia tidak dianggap sah dari apa? Salat ratibah, salat dua rakaat sebelum subuh atau sebelum duhur tadi itu. Kenapa kok enggak sah? Karena salat qabliyah ba'diyah itu sendiri gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi bedakan kalau salat sunnah tahidul masjid, salat sunnah setelah wudu, memang sama-sama setelah wudu. Itu kalau dia niatkan nah barakallahu fikum sudah dapat karena sama-sama setelah wudu. Tapi kalau salat ratibah ini harus niatkan sendiri. Paham ya? Naam. al maqsuda huna wujudu rak'atain qabla shalah mustaqilatain ya enggak? Dikarenakan yang diinginkan di sini adalah terjadinya adanya salat dua rakaat sebelum salat dengan dua rakaat tersendiri dua rakaat apa? tersendiri. Mahum ini ya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Wa mislu ma kana al-maqsud minhu wujud rak'atain mustaqilatain ma law nasiya al-witr wa ratibat al-fajr. Masyaallah. Contohnya juga Nah, contoh yang sesuatu yang diinginkan itu terwujudkan dua rakaat yang tersendiri, dua rakaat tersendiri. Ma law nasiya witra wa fajr. Seperti orang yang lupa salat witir dan lupa salat dua rakaat sebelum subuh. Paham ya? Jadi sebelum subuh dia lupa, belum salat dua rakaat itu Malamnya juga lupa belum salat apa? Witir. Nah, kita lihat perhatian baik-baik. Fa innahu la yumkin an yusalliya fit duha rakaatain yanwiha anil jami'. Karena enggak mungkin dia salat ketika duha Kemudian meniatkan untuk apa? Untuk sholat witir sama meniatkan untuk sholat dua rakaat sebelum subuh. Sholatnya duha. Di waktu duha. Mungkin enggak ini? Enggak mungkin. Waktunya lihat waktunya. Ya, nah, enggak mungkin ini ya. Ya, kita lihat lagi. Kata beliau, "Li'anna kulla sholatin maksud, li'anna kulla sholatin maksudatun bidzatiha." Karena masing-masing sholat tersebut Nah barakallahu fikum dituju diinginkan datnya. Salat dua rakaat sebelum subuh datnya diinginkan. Salat witir juga sendirian. Paham ya? Sehingga mau tidak mau nah barakallahu fikum yang seperti ini keadaannya nah barakallahu fikum kalau dia lakukan pada waktu duha tentunya nggak sah. Paham ya? Karena salat witir itu terjadi malam hari. Witir itu salat tersebut dilakukan pada malam hari. Ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu atau akhir salat malam kalian itu dengan witir. Jadi kalau siang hari bukan witir lagi tapi genap. Kalau misalkan malam dia biasanya satu rokat, kalau mau ganti di siang hari dua rokat. Kalau malam biasanya tiga rokat menjadi empat rokat. Kalau biasanya lima rokat menjadi enam rokat genap semuanya kalau diganti. Paham maksudnya? enam. Wa qalu rahimahullah salatul istikharah. Salat istikharah itu apa ya? Apa itu salat istikharah? Ucapan mu'alif di sini yaitu ucapan mu'alif bahwasanya salat istikharah juga bisa digabung walaupun yang rajin nanti ternyata enggak digabung karena istikharah itu ada tujuan tersendiri. Salat istikharah itu salat yang apa? Salat apa itu? Salat apa? Pilihan. Ewa. Salat istikharah itu adalah salat meminta kepada Allah Taala agar dipilihkan sesuatu yang tepat dan sesuai dengan nah barakallahu fikum kebenaran. Dia bimbang. Ada dua pilihan ini. Pilihan pertama ya dua ini selama dua perkara ini sama-sama baiknya. Kalau satunya buruk, satunya baik, mau nggak mau nggak perlu salat istihara Tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Tapi dua-duanya baik gitu loh. Dua-duanya baik, bingung dia. Ini anak ada uang 10 juta uang sisa, uang simpanan 10 juta ini Mau tak kasihkan siapa ini? Dikasihkan fukara juga menang-menang berberhak. Nah, dikasihkan yang satunya yang anak yatim ini walaupun istilahnya nah barakallahu fikum dia anak yatim itu juga sama-sama dibutuhkan juga. Tapi yang anak yatim ini kelihatannya keluarganya kaya gitu loh. Tapi yatim. Kan yatim kan ada keberhakan juga ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, bimbang dia. Kira-kira sumbangan kemana ya 10 juta ini? Serah fukara wal masakin atau orang-orang yatim itu loh. Bimbang dia. Sama-sama baiknya kan? Nah, tuh, dia salat istikharah meminta pilihan. Nah, barakallahu fikum dari Allah Subhanahu wa taala agar dikasih pilihan yang tepat, yang bagus, yang menurut menurut apa? Nah, barakallahu fikum ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Salatlah salat istikharah. Dua berapa rakaat? Dua rakaat. Kita lihat fihi ihtimalun an takuna salatul istikharah maqsudatan bidzatiha. Ada ihtimal, ada kemungkinan. Salat istikharah itu ada salat yang diinginkan seradatnya Fa yusalli li ajli istikharah rak'atain Maka hendaknya orang itu salat dalam rangka istikharah dua rakaat. Nah, salat dua rakaat ya. Wa yaqulu ba'dahu ba'dahuma, kemudian mengatakan atau membaca setelah dia salat dua rakaat tersebut, Naam, doa istikharah, baru membaca doa istikharah. Salat dulu dua rakaat, setelah selesai salat membacanya itu setelah salat itu selesai. Dua rakaat itu baru membaca doa istikharah. Wa yuhtamal an takuna ghair maqsudatun min dzatiha. Dan ada kemungkinan juga salat istikharah itu bukan salat yang diinginkan secara zatnya, sehingga boleh digabung dengan salat sunnah yang lainnya. Antum salat duha dua rakaat, gabung dengan istikharah. Berdasarkan ihtimal kemungkinan keduanya boleh. Gabung salat istikharah salat duha, tahiyat masjid bisa. Apa maksudnya ya, kalau salat istikharah itu bukan salat yang dituju salat Bukan yang diinginkan salat zatnya. maksudnya, tapi kalau seperti yang diinginkan salat mau enggak mau dia sendirikan, enggak boleh digabung. Seperti salat sunnah dua rakaat sebelum subuh tadi itu. Enggak bisa digabung dengan apa? Nah, barakallahu fikum salat witiran itu. Apa maksudnya, nah. Kita nah, lihat kata beliau Fayakunu hadzal rajul alladhi dakhala al-masjid ba'da al-wudu mutaliban bi sunnatil wudu wa sunnatil dukhul al-masjid wa ratibah wa istikharah. Masyaallah. Maka orang yang barusan masuk ke masjid ini orang yang barusan masuk masjid setelah wudu, maka dia diminta untuk salat sunnah setelah wudu. Satu. Dan salat sunnah tahiyat masjid dua. Dan salat sunnah ratibah sebelum duhur misalkan tiga. tiga ya dan sholat sunnah istikharah berapa berarti? Empat. Fayanwi bidzalika arba' nawafil. Dia meniatkan dengan dua rakaat tersebut empat sholat sunnah. Sholat sunnah setelah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah sebelum zuhur, sholat sunnah istikharah empat ini. Paham ya? Waqad jata'ayyat dhuhur salatul istikharah fi dzalik wa qaulin Nabi sallallahu dan sungguh telah dikuatkan yang telah menguatkan nah barakallahu fikum masuknya salat istikharah pada permasalahan tersebut yaitu dengan sabda Rasulullah SAW fal yarka' rak'atain min ghairi fardhah ini syaitnya hendaknya dia salat dua rakaat selain salat wajib berarti kalau salat istikharah jangan digabung dengan salat wajib enggak boleh enggak boleh digabung dengan salat wajib ya sendirikan Nah, sendirikan ya, jangan digabung dengan salat wajib, enggak boleh. Nah. Kita lihat. Akhrajul Bukhari. Fa innahu yasduq ala adza annahu shalla rak'atain min ghairi Maka di sini benar. Berdasarkan hadis ini benar. Kalau seandainya dia salat dua rakaat istikharah tersebut digabung dengan yang dua rakaat sebelum subuh, digabung dengan dua rakaat tahiyat masjid, digabung dengan dua rakaat setelah wudu, benar enggak? Benar karena hukumnya sunnah semuanya. Paham Hukumnya semuanya apa? Sunnah. Kita lihat. Waqat yuqal inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala min ghairi fariidah. Bisa juga dikatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan selain salat wajib. Ya benar. Itu semuanya kan salat sunnah. Binaan 'alal aghlab dibangun di atas aghlab. Aghlab itu mayoritas atau kebanyakan. Nah, barangkali fikum kita lihat di sini. Wa annahu la budda min rak'atain mustaqilatain lil istikharah ya kan? dan bahwasannya harus dua rakaat tersendiri untuk istikharah. Wa hadzal syakka annahu ahwat wa aula. Kalau disendirikan istikharah disendirikan kata beliau, ini enggak diragukan lagi, lebih berhati-hati, lebih pantas. Jadi surat istikharah jangan digabungkan, sendirikan saja. Karena salat tersebut salat yang khusus itu ya, istilahnya itu apa ya? Khusus orang yang ingin mencari pilihan eh, dari Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan pilihan yang baik kan itu. Sehingga lebih baiknya kalau dipisahkan. Salat istikharah walaupun sama-sama sunnahnya. Hatta ya'lamil insan wa huwa yusalli annahu innama fa'ala dhalik min ajli an yastakhir min ajli an yastakhira rabbah azza wa jal. Agar orang itu tahu gitu ya, bahwasanya dia salat tersebut dalam rangka apa? Dalam rangka untuk minta pilihan. Minta pilihan nah barakallahu fikum dari Allah Subhanahu wa taala dari Rabbnya minta pilihan, dipilihkan yang terbaik. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Eh, kita lihat lagi. di ara an al-aula an tuhrid salat al-istikharah an dalik. Yang aku berpendapat kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi ara maksudnya adalah pendapat menurutku yang aula yang pantas adalah hendaknya orang tersebut mengeluarkan salat istikharah dari salat-salat semuanya. Sendirikan maksudnya. Sendirikan. Wa an yuqal dan dikatakan la buta lil istikharah min rak'atain mustaqilatain. Dan dikatakan harus ya, salat istikharah itu dua rakaat tersendiri. Mohon salah ya. Naam, berikutnya faedah-faedah. Ad-du'a fil istikharah yakunu ba'da shalah. Ingat-ingat ini. Doa istikharah itu dilakukan setelah salat selesai. Bukan ketika sujud. Paham ya? Nah, bukan ketika sujud atau bukan ketika rukuk Selesai sholat dua rakaat, baru berdoa istikharah. Ya Allah, pilihkanlah bagi aku pilihan yang terbaik. Kalau seandainya nan A itu yang terbaik, pilihkanlah itu yang akan apa aku lakukan. Jadikanlah, tetapkanlah itu yang akan aku lakukan. Kalau si B itu ternyata yang terbaik, seperti itu, paham ya? Contohnya ada ikhwah ditawari. kalau fikum. Ada ikhwah ditawari agar apa? Ditawari dua akhwat pilihan. Eh, ada ikhwah ditawari dua akhwat, Abdul Ghafur. Ada ikhwah ditawari dua dua akhwat. Nah, barakallahu fikum. Dua akhwat ini sama-sama sunniyah salafiyah. Sunniyah salafiyah sabitah kokoh di atas sunnah. Paham ya? Cuman bedanya yang satunya miskin, satunya kaya. Paham ya? Satunya miskin, satunya kaya, itu bedanya. Akhirnya dia bingung milih yang mana ya. Kalau yang kaya jangan sampai anak ini milih gara-gara kekayaannya. Kalau yang miskin nanti bagaimana kehidupan setelahnya? Paham ya? Jadi dia bimbang gitu ya. Akhirnya dia salat istikharah karena sama-sama baiknya. Berbeda kalau pilihan itu satunya jelek, satunya sunniyah, salafiyah, sabitah, yang satunya apa? hizbiyah. Paham ya? Nah, mubtadi'ah, dhalah, itu enggak perlu istikharah langsung batalkan satunya. Ya belum. Nah, ini jadi istikharah itu dilakukan kapan? Kalau dua pilihan sama-sama baiknya, antum bingung gitu loh milih yang mana. Istikharah. Tapi kalau satunya jelek, satunya baik, enggak perlu istikharah. Tinggalkan yang jelek, ambil yang baik. Apa maksudnya? Nah, anak mau istikharah Ustaz. Lah ada apa? Ada pilihan Ustaz. Satunya akhwatnya awam, satunya ngaji. Sudah kenal dakwah salafiyah. Satunya awam, satunya ngaji sudah kenal dakwah salafiyah. Kok masih bingung gitu loh? Tinggalkan yang awam, ambil yang jangan aja, ya selesai. Paham ya? Nah, bingungnya kemana bingungnya? Bingung apa? Coba pilih yang terbaik itu caranya. Eh, seperti itu ya. Nah, Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik dua pilihan yang apa? Yang sama-sama baiknya dan antum bingung maka istikharah. Nah, itu contoh saja. Kata beliau di sini, Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Falyarka' rak'atain min ghairil fardhah tsumma liyaqul." Hendaknya dia nam salat dua rakaat selain salat wajib kemudian hendaknya dia mengucapkan apa yang dia inginkan. Wala yasduq alaihi annahu shalla rak'atain illa idza sallama minha. Artinya apa? Dan tidak dibenarkan, tidak benar dia dikatakan salat dua rakaat kecuali kalau sudah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru dikatakan salat dua rakaat. Jadi doanya kapan? Setelah salat dua rakaat selesai. Doa istikharah ya. Na'am barakallahu fikum. Wa dhahir annahu yarfa' yadayhi li'anna al-asla fi du'a raf'u yadayn. Secara zahirnya hendaknya dia mengangkat mengangkat kedua tangannya karena hukum asal berdoa itu mengangkat kedua tangan. Nah kalau dalam posisi sholat enggak mungkin kan sujud kemudian angkat tangannya gini. Ya Allah misalkan. Mungkin enggak? Enggak boleh. Jadi benar-benar sholatnya selesai. Nah, barakallahu fikum baru dia berdoa mengangkat kedua tangannya, ya Allah, ya Rabbana. Ya. Berikanlah kepada kami pilihan yang terbaik dari dua pilihan ini yang kami bimbang, kami ragu terhadapnya. Pilihkan yang terbaik bagiku dan juga keluargaku misalkan. Seperti itu. Paham ya? Diangkat tangannya karena al-asl kedua raf'ul yadain. Hukum asal dan berdoa itu mengangkat kedua tangan, termasuk sebab dikabulkan doa juga diantaranya. Nah, kecuali di tempat-tempat yang dilarang, ketika sholat antum nggak boleh berdoa mengangkat tangan. Ketika sholat, sujud misalkan antum berdoa angkat tangan, nggak boleh. Paham ya? Habis sholat wajib, nah, habis sholat wajib, Nah, barakallahu fikum zikir-zikir tersebut enggak perlu atau angkat tangan. Paham ya? Nah, kecuali kalau sudah habis salat sunnah lain lagi karena kalau itu kembali ke umuman itu. Nah. Kita lihat sini. Wa minal amsilah fi tadakhul ibadah termasuk contoh saling masuknya ibadah-ibadah yang ada. Idza akhara tawaf al-ifadah fil haji wa tawafa 'indal wada' nawiyan at-tawaf nawiyan tawaf al-ifadah ajza'a 'anil wada'. Artinya apa? Kalau orang itu mengakhirkan tawaf ifadah, tawaf ifadah itu rukun. Jangan ditinggalkan. Paham ya? Karena tawaf itu ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, tawaf wada'. Kalau antum tinggalkan tawaf ifadah, batal ibadahnya. Paham ya? Karena tawaf ifadah itu tawaf yang rukun. Paham ya? Tapi kalau tawaf wada', tawaf kudum, bebas. Eh, dalam artian apa? Kalaupun antum tertinggal enggak melakukan pun enggak masalah, tapi tawaf ifadah jangan terlewatkan, rukun. Maksudnya, rukun haji ada tawafnya. Rukun umrah juga ada apa? Tawafnya. Tawaf apa tadi namanya? Tawaf ifadah. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Tawaf inti. Kalau orang tersebut mengakhirkan tawaf ifadah ketika haji, kemudian dia tawaf ketika mau pulang, wada perpisahan, dia tawaf, meniatkan tawaf ifadah ajza'an anil wada' maka cukup ya cukup dia apa nah barakallahu fikum melakukan tawaf keliling tujuh kali tok untuk dua-duanya tawaf ifadah plus tawaf wada' enggak perlu 14 kali amlum nah tapi kan dia akhirkan sama dia Wa kadzalika idza nawahuma jami'an, seperti itu pula apabila meniatkan dua-duanya bersamaan. Fa inna wa tawaful wada' faqat la yujzi'hu an tawafil ifadah. Masyaallah, penting ini. Tapi kalau dia hanya meniatkan tawaf wada' saja, tawaf perpisahan, maka tidak sah Ya, tidak sah dari tawaf ifadahnya. Enggak dapat tawaf ifadahnya. Karena tawaf ifadah itu rukun. Paham Kalau ketika tawaf wada' dia mau perpisahan tawaf, dia niatkan sekaligus tawaf apa? Nah, barakallahu fikum tawaf ifadah. Ya, eh, di situ tawaf ifadah otomatis wadahnya ikut gitu loh. Tapi kalau antum niat tawaf wadak saja enggak sah fadhonya belum dilakukan. Apa maksudnya? Nah. Wa kadza idza kata beliau di sini barakallahu fikum anna tawaf al-ifadah ibadatun mustaqillatun karena tawaf ifadah itu adalah ibadah tersendiri. Wa hadhi mas'alatun la budda an yatana an yatanabbah an yantabiha laha al-hujjat. Permasalahan ini hendaknya para jamaah haji memperhatikannya li anna katsiran minhum yu'akhir tawaf al-ifadah dikarenakan kebanyakan di antara mereka menunda mengakhirkan tawaf ifadah fatajiduhu yanwi tawafal wada wa yaghib an dhihnihi tawafal ifadah akhirnya engkau menjumpai orang tersebut langsung ketika mau pulang niatnya tawaf wada padahal tawaf ifadahnya belum dilakukan gagal ibadahnya belum nah dan dia melupakan di benaknya tawaf ifadah dan terus bagaimana yang terbaik lebih baik jangan ditunda Jangan ditunda toatnya, biar ingat gitu loh. Kalau ditunda nanti jangan lupa niatnya. Nah, barakallahu fikum, kalau lupa nanti lain lagi kan itu. Pak maksudnya nih? Nah, jadi yang rukun itu tawaf kudum, tawaf ifadah atau tawaf pada antum ifadah. Belum ya. Berapa kali putarnya? Tujuh kali. Naam. Ikhwan fi din azza wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil satu lagi. Masalatun. Binaan ala hadil qa'idah hal tadahal tatadakhal kullu kullun min salati taubah wal wudu wa tahiyatul masjid wa ma bainal adhanain war ratibah wal qudum min as-safar. Masyaallah banyak sekali ini. Apakah bisa saling dimasukkan ibadah-ibadah berikut ini? Perhatikan ibadahnya. Salat taubah, salat sunnah setelah wudu, tahiyat masjid, Nah, Salat di antara dua adzan dan qomat. Salat sebelum apa? Nah, barakallahu fikum sebelum salat wajib. Salat ketika barusan datang dari safar, kudum itu barusan datang dari safar, pulang dari safar. Lima ibadah. Nah, barakallahu fikum perhatian Bapak, lima ibadah. Eh, na'am. Kalau salat taubah enggak ada dalilnya. Kemudian ya? enggak ada dalilnya salat taubah. Wah, namo sholat salat taubah Ustaz, bagaimana salatnya enggak ada? Mau tobat ya tobat aja langsung. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ikhlas, meninggalkan kemaksiatan. Kemudian apa? Menyesali. Kemudian apa? Bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. ya enggak? Nah, menyesali, meninggalkan, ikhlas, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Udah enggak perlu sholat sholat taubat enggak ada. Enggak ada dalilnya ya. Nah, enggak ada dalilnya mengenai sholat taubat. Nah, Ewa perhatikan Kita lihat sini. Al-jawab na'am. Cuman beliau ini seakan-akan merajakan ada surat taubah, tapi yang kuat tidak ada surat taubah ya, enggak ada. Kata Syekh Ibnu Saimin, ya. kullu al maksud wahidan fa innahu yatadakhal." Selama tujuannya maksudnya itu satu, maka boleh ibadah itu saling memasukkan, maksudnya saling diamalkan dengan satu amalan itu. Wal maksud huna salat rakaatain. Yang diinginkan di sini tujuan di sini salat dua rakaat. Semua tadi jumlahnya dua salat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat maka boleh dilakukan dengan cukup dua rakaat dengan niat yang berbeda-beda. Mahum sholat. Nah, ada sisanya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.